sedekah. Ingat Rasulullah, maka diam-diam anak-anak kita sudah bisa pakai baju yang mulia. Mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat perubahan yang halus dakwahnya Rasulullah itu halus tidak akan kita orang kita tidak ingin ada orang pulang dari rumahnya pulang dari masjid ini ke rumahnya lalu marah-marah pada istrinya itu loh itu pak, dengan pengajian itu orang menumpal Allah, tidak masuk neraka Tidak usah seperti itu yang halus kita tidak ingin bahwasanya orang-orang itu patuh dengan kita karena kekerasan kita. Kita ingin bahwasanya orang-orang itu patuh pada syariat Nabi Muhammad karena hatinya yang terpanggil, hatinya yang sadar. Pernah yang saya ceritakan tentang sholat orang ini? Di sebuah negeri itu ada kewajiban sholat berjamaah. Semua laki-laki harus mengikuti dan sholat berjamaah. Kalau ada yang tidak maka akan dihukum. Sehingga kalau sudah dengar azan itu di sekitar masjid kota itu sepi. Di sekitar masjid itu tidak ada orang. Laki-laki pada pergi ke masjid semuanya. Kalau ketahuan lari langsung kejar polisi langsung ke masjid. Sehingga hebat, setiap waktu sholat masjidnya penuh dengan orang sholat. Tapi sholatnya orang aneh. Gak pakai usuk, gak pakai niat. Yang penting tidak dipukul polisi saja karena apa? Pakai kekerasannya, bukan karena kesadarannya. Yang penting masuk masjid aman. Assalamualaikum Pak. Kadang-kadang sholat penting kurang rokaatnya. Yang penting masuk masjid karena bukan niat sholat. Kita pun begitu tidak ingin anak istri kita itu pakai kerudung rapi karena ada suami, ada bapak. Bapaknya mati, balik telanjang lagi. Kita nggak pengen yang dipanggil hatinya kesadarannya maka itu dengan akhlak yang mulia dan menyuruh yang halus dan indah dibawa kepada keindahan mengajak yang baik mengajak tidak boleh dengan kesombongan tidak boleh kita mengajak dengan kesombongan tapi pulang mengajak umi istrimu anak anakmu duduk semuanya yang perempuan kebutuhnya awas jangan sampai kita tebak masuk neraka jadi ah Bapak ini sangat sekali itu enam sama mau ngomel pulang-pulang nah karena anaknya belum kenal pengajian, belum kenal Allah. Biarkan, makanya kita pun tidak terlalu batasnya hadir pengajian. Macam-macam orangnya. Mungkin di sini seperti ini, di tempat lain. Kayak di Jakarta, macam-macam lagi. Bahkan kemarin kita punya pengajian ibu, sore itu pengajiannya anak jalanan. Subhanallah. Jadi pengajian anak jalanan orang yang tidak punya rumah. Perempuan-perempuan yang tidak punya rumah laki-laki yang tidak punya rumah, yang bandel, yang reman, yang tidak minta. Pengajiannya di mana? Di bawah patung apa itu kurang paham. Memang ada air mancur, sehingga suara kita harus habis kenapa? Bermantem, saingan dengan air mancur. Air mancurnya yang kerap sekali. Ya. Rupanya mereka senang, rupanya dengan dakwah yang indah. Selama ini dicaci di diolok allah Namanya orang jalanan, lihat. Kamar mandi pun kamar mandi umum tidurnya pun di mana-mana. Tiga yang namanya na'udzubillah kotoran orang pergaulan hina dan sebagainya bagi mereka adalah sesuatu hal yang wajar. Na'udzubillah. Maka kita memberi pengajian kepada mereka dan masya Allah sebetulnya mereka itu ada kerinduan untuk baik dan juga sekarang beragama semampumu saja sekarang saya wajibkan satu tok setiap ada pengajian wajib hadir dulu ya Ternyata kita ajak sholat belum mau sholat, tapi itu yuk sholat di sini aja. Alasannya macam-macam. Ini bertukar sholat, ini belum mandi, ini Allah. Ya udah, mau gimana lagi? Tapi ingat, setiap pengajian harus datang setuju, setuju. Nanti kan sholat sendiri ya. Jadi harus hadir. Dia ajak sholat, kadang kita sengaja nggak mau sholat di masjid, kita pengen sholat gelar di situ. Oh, berarti permasalahannya adalah ilmu belum ada. Pikir sholat harus resmi pakai sarung, pakai ini, pakai makanan, kalau kita ciptakan untuk sebentar, sholat itu gampang. Oh gitu ya. Nah, jadi digampangkan ya. Jangan sampai kita mengajak orang dengan menyiksa. Islam tidak menyiksa. Islam mengajak dengan keindahan. Suami yang kurang sholat, bagaimana cara membawa istri yang kurang sholat, bagaimana cara membawanya. Ini dengan keindahan. Sehingga istri kita beribadah karena Allah, bukan karena suaminya kejam keras. Suami beribadah bukan karena takut kepada istri, tapi semata-mata takut kepada Allah. Dan itu yang perlu dibangun. Tidak tidak dalam mengajak. Sebab banyak orang keras dengan anak-anaknya harus balik pornografi, harus begini, tapi tidak diberi sentuhan hatinya yang tidak diluluhkan. Jadi sebetulnya anak-anak mendumel. Sampai mohon maaf, ada satu keluarga Gustaf, keluarga Kiai, dan memang anak-anaknya di rumah itu adalah pakai kerudung rapi semuanya akhirnya janjian dengan teman kita rombongan rupanya pas dia keluar mobil keluar dari gerbang parkir itu sudah dilepas karena di Jakarta tidak pakai kerudung sudah kayak perempuan-perempuan yang lainnya kenapa undang-undangnya dohir bukan di hati maka kita dakwah kita harus lain hati dulu yang dibawa nanti mikir sendiri bagaimana saya pakai kerudung, kapan saya pakai kerudung, pandai menutup aurat. Ini berpikir, jangan sampai kita menjadikan orang itu munafik, bohong. Itu dakwahnya Rasulullah. Rasulullah itu dia. ada orang datang, ya Rasulullah, saya itu punya hobi mabuk, gimana ini? Dan Rasulullah, jangan mabuk apa masuk neraka, ya? Oh, kamu hobi mabuk ya? Ya sudah, kalau begitu, berjadilah kamu dengan saya untuk tidak bohong saja. Ya. ya sudah, kalau itu saja kamu langsung ya. Agar tidak bohong satu. Yang kedua, kamu sering-sering duduk dengan ku di sini ya, sering hadir di sini ya. Iya ya Rasulullah. Akhirnya keluar, mau mabuk sama zina itu bingung. Saya tidak boleh bohong. Nanti kalau ditanya Rasulullah gimana ini? Mikir kan? Iya iya. Akhirnya tinggalin mabuk. Sering datang ke tempatnya Rasulullah, dapat rohaniatnya majlis kesejukan hatinya telah dirasakan akhirnya setelah itu ngomong ya Rasulullah mulai sekarang saya tidak ingin lagi melakukan itu mabuk karena indahnya dulu pergaulan dulu makanya sebagian orang pengen membawa anaknya baik pikirin ke pondok dipaksa di pondok jadi orang paling bandel nyuri rusak sebagainya karena kalau pengen menghantarkan anaknya ke pesantren jangan langsung di pesantren jauh-jauh hari diajak cerita tentang pesantren kemuliaan pesantren orang-orang pesantren diajak sering main bergaul pesantren nanti kalau sudah ada cinta anak kita masuk dengan cinta Termasuk ini terbukti di antara ponakan-ponakan kita itu masih kecil-kecil sudah minta mondok. Bahkan pengen segera nyusul, masih kecil pokoknya saya pengen mondok. Karena apa? Dikondisikan di rumah itu yang dibicarakan adalah pesantren. Masih kecil pengen mondok, ini pengen mondok, pengen mondok. Jadi nggak ada yang terpaksa mondok itu. Karena apa? Dari awal-awal sudah dikondisikan seperti Pakai kerudung pun begitu dari kecil manja, masya Allah. Nantinya kalau kalau pakai kerudung ya, ini anak soleha, misalnya Rasulullah, dicinta Rasulullah. Nah, ini perlu dibangun hatinya sehingga anak itu bangga. Di mulai gede bangga dengan baju itu terus dikembangkan. Nanti jadi pupuk. Maka inilah pendidikan. Pendidikan Rasulullah pendidikan indah. Tidak ada pendidikan yang menyiksa Rasulullah. Bahkan ada lagi perempuan orang yang berkata hobi Masya Allah. Karena begitu pengen bener ya. Terang-terangan kepada Rasulullah ngaku, ya Rasulullah saya punya hobi zina ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Kamu punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kamu punya kakak perempuan atau adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya anak, punya ibu, punya saudara. Sekarang coba kalau ada orang berzina dengan ibumu gimana kira-kira? Oh, bunuh orang ibu kurang ajar. Kalau ada orang berzina dengan kakak perempuan itu, gimana? Bunuh terus. Kalau anak perempuan yang sangat cantik dizinai oleh orang bagaimana? Akan aku bunuh orang itu ya Rasulullah. Kita sama. Kalau kamu zina dengan orang, pasti dia anak perempuan itu mungkin ibunya seseorang, mungkin saudarinya seseorang, mungkin anaknya seorang istri ibu anaknya akan marah atau dua apa-apa bapaknya akan marah atau saudaranya akan marah ya diajak dialog dengan akal kan biar paham yang perempuan yang berbina itu juga anaknya orang bapaknya lebih marah dia paham saya ngerti itu ya Rasulullah tapi saya kan susah tinggalkan dia ya. masih keras tahu berbicara dengan akal sudah paham akalnya ngerti kalau itu nggak baik tapi hawa nafsunya lebih kuat tapi susah saya meninggalkannya Rasulullah menunjukkan bahwa ilmu saja tidak orang banyak ilmunya melanggar masih banyak ngerti itu tidak baik tapi masih dilanggar kemudian oleh Rasulullah dipegang tangannya kemudian dadanya dipegang oleh Rasulullah dilihat wajahnya oleh Rasulullah melihat wajah Rasulullah, kemudian tiba-tiba mengucapkan kalimat, Ya Rasulullah, mulai sekarang aku tidak mau lagi berzina ya Rasulullah. Ulama menjelaskan, rupanya untuk bertobat itu kadang-kadang perlu bantuan guru yang menarik. Tidak cukup semangat seorang murid. Murid tidak semangat, gurunya mengajarkan susah. Begitu juga gurunya bersemangat orang yang tidak bersemangat juga susah. Ini bertemu dua semangat. Orang yang pengen coba sampai tanya kepada Rasulullah dan Rasulnya melihat menolong membantu. Maka ini para ahli tasawuf mengatakan perlunya kita itu guru. Guru itu menjadikan mudah kita membuat diri kita jadi baik guru. Lihat ya, dengan guru pertama bertemu dengan guru berubah adab kita, akhlak kita. Anak-anak Rasulullah baru dan begitu kurang para nabi sampai ulama-ulama makanya kalau ingin betulin anak-anak kita istri kita mereka merasa bisa dengan diri kita tidak kita bawa kita tanam kecintaan kepada ulama kita sering bercerita tentang ulama orang-orang besar nanti di saat istri kita berhadapan dengan ulama tersebut anak kita bertemu ulama tersebut yang ada di hatinya adalah kecintaan makanya kita bertemu antara kemauan anak tersebut istri kita tersebut atau suami kita dengan kemauan sang guru mudah untuk selesai. Jadi di sini perlu yang orang berguru. Kalau ada orang belajar dengan buku bisa pinter, akan tapi petunjuk adalah paling mudah adalah dengan seorang guru. Ini istilahnya di dalam ilmu tasawuf mursyid, seorang guru mursyid. Makanya syaratnya seorang guru mursyid harus dia alim. Di samping alim dia yang paling takut kepada Allah. Kalau guru mursyid ngacung-ngacung melanggar syariat Nabi Muhammad itu bukan mursyid, menyesat jadi guru murid dari tingkah punya sangat tawadhu, akhlaknya mulia, ilmunya tinggi. Itu adalah guru murid yang kita membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jelek-jeleknya, enggak ada. ada belajar syariat Nabi Muhammad, enggak ada guru murid. Jadi kita melihat saja duduk dengannya kita berubah jadi baik. Duduk dengan seorang guru, lihat Masya Allah. Ngapain? Enggak enak. Mau ya, enggak enak gak enak, gak enak, gak enak. mulai-mulai gak enak. Akhirnya jadi kebiasaan tidak maksiat. Kemudian ada cahaya yang diminta oleh Allah dari guru tersebut kepada sang murid. Tiba-tiba Masya Allah meninggalkan maksiat sangat gampang. Melakukan ibadah sangat gampang. Dan alangkah enaknya kalau kita punya guru kita merasa punya guru yang nanti datang oleh guru kita pindah sana pindah tinggal itu tinggal bangun trek nah, bangun enak kan tidak usah putar-putar kawan izinkan izinkan berhenti berhenti nyaman kita ini diatur oleh guru kita termasuk pengajian kita di sini pun kita dapat izin dari guru kita diizinkan tidak makanya untuk baca untuk polisi itu adalah petunjuk dari beliau adalah itu baca untuk polisi kita baca atau petunjuk beliau suruh berhenti berhenti selesai karena kita punya guru Guru itulah yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan. Guru yang membimbing kita. Maka kita harus berpegang kepada guru. Dan guru sendiri ternyata kata guru kami Al-Habib bin Muhammad Bahrul. Awas jangan meremehkan murid. Karena ilmu yang guru kadang-kadang datang dari murid. Karomah kemuliaan guru datang dari murid. Malah alangkah indahnya gurunya menghormati murid, muridnya menghormati guru, sama-sama menghormati, itulah kesetujuan di dalam berdakwah tidak ada guru berkata dasar kepala batu jahat ini semua ah, model model apa tidak ada guru seperti itu kalau ada guru atau kiai merendahkan itu bukan kiai lah. maka inilah akhlaknya Rasulullah tidak terdapat dengan cara seperti itu dan kita harus membuat perubahan ya mumpung kita di akhir Ramadan mau belanja baju belanja baju yang baik istri kita diingatkan mama kalau belanja baju tolonglah baju yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau milih baju ingat Siti Fatimah Zahra, ingat Rasulullah. Kira-kira keluar bajunya gimana nanti? Pasti. Tapi kalau lagi milih ingat artis oh, yang begitu. Bisa nggak siapa artis yang putih, dia yang hitam. Nah, acuan sudah begitu nggak tertawa karena yang diingat siapa? Maka ajari kalau banyak ngomong dengan anak kita, ingat putriku, kalau mau beli belanja, kalau mau belanja baju, ingat Rasulullah. Ingat Nabi Muhammad SAW, ingat Siti Fatimah Zahra, insya Allah akan muncul, akan hadir baju-baju yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan baca di luar hadis dari Imam kita Riyadus Sahih caranya Imam Abu Zakaria uh, yang bin Syarif Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan di dalam hadis yang keempat Hadis yang ke-32 Hadis yang ke-32 قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وعن أنس رضي الله عنه قال في رواية dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya beliau berkata qal marra Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad melewati imra'atin melewati seorang perempuan teki hindal qabr hindal qabrin yang nangis di kuburan ada seorang perempuan nangis di kuburan nangis di kuburan kemudian apa faqala kemudian Nabi Muhammad berkata ittaqillah wasbiri takutlah kepada Allah dan bersabarlah Nabi Muhammad menasihati takutlah kepada Allah dan bersabarlah bersabarlah nah, ini nasihat Rasulullah. Ya, Rasulullah melihat perempuan di dalam kubur. Maka ulama memahami dari ini menunjukkan perempuan di dalam kubur tidak dilarang oleh Rasulullah. Kalau memang dilarang tidak begitu nanti akan eh jangan ke kubur begitu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berkata, "Jangan engkau wahai perempuan. Kemudian perempuan itu berkata, dengar ucapan Nabi Muhammad sabar dulu. Wakalat maka perempuan itu menjawab, ilaika anti perpisahan diusir Nabi Muhammad. Fa'inakam sebab fa'inakam sesungguhnya engkau lalu engkau tidak tertimpa di musibah di musibah. Kalau tidak tertimpa musibah, tidak mau hidup kita. Diusir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak marah, boleh tarik. Perempuan itu tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maklum. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ya sudah bagi lahu, bagi laha, kemudian dikatakan, diberitahu laha kepada orang tersebut, ada yang ngasih tahu, Bu, yang tegur kamu tadi Rasulullah berkata Rasulullah tentang tahu Rasulullah berkata Nabi Nabi orang kasih tahu Nahu Nabi itu tadi Nabi atas bapak Nabi, kemudian perempuan itu bergegas mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas kemudian mendatangi bapak Nabi, pintunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam tajid indahu bina, malam tajid perempuan itu tidak menemukan bahwa bina menjaga pintunya Rasulullah. Tidak menemukan orang di situ, nggak ada yang menjaga pintu Rasulullah. Fakalat kemudian perempuan itu berkata, lam a'rifka, aku tidak tahu mohon maaf ya Rasulullah, aku tidak tahu engkau ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab, illa illa sabru inda sunnatil ula, ketahuilah bu, kesabaran itu waktu pertama kali tertimpa Maksudnya gini, ya kurang berguna datang ke sini. Maksudnya sabar itu, hakikat sabar itu kedatangan musibah bisa menerima, bisa menerima berita musibah pertama kali itulah kesabarannya. Bukan yang kedua di saat sabar sabarkan bukan ceker itu ada musibah hatinya lega, hatinya lapang, itulah hakikat orang yang bersabar. Mulai tadi diperhatikan ya. Jadi ini hakikat bersabar itu bisnis seperti ulas. Jadi kalau ada orang mohon maaf kekurangan hartanya, karena orang maka kesabaran yang sesungguhnya adalah di saat itu. Allah Nah, Memang kamu mudah. Sabar pada orang datangin kabarmu, ya, iya. ah, belum sabar kan itu. Jadi sabar itu kalau musibah-musibah yang pertama itu kabar. Kata Nabi Muhammad, Innamal sabru bisudmatil ula Sesungguhnya sabar yang sesungguhnya itu adalah di saat mendengar berita pertama Itulah musibah menimpanya bagaimana dia itu dan sabar itu sudah menjadi watak dan sifat bukan menggada ada. Jadi kalau sudah watak dan sifatnya orang sabar, ketika musibah itu harus berkit. Allah inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak asal kata musibah tukar. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mengambilnya sudah. Nah ini perempuan ini begitu. Bakal Eh, ada yang hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bagi riwayat Muslim dan menurut riwayat Muslim, Ataknya ala sofi'in laha menangis atas bayinya yang meninggal. Jadi ada seorang perempuan menangis karena bayi meninggal. Kemudian menangis di depan kuburnya Nabi Muhammad dan bu, bu, bu, sabar bu. Nah ini belum sabar. Kalau orang sabar pakai sabar karena musibah pertama terlihat dari wajahnya. Terlihat dari wajah mungkin air mata menetes dia wajah. Tapi tidak mampu-mampu, tidak membuat pula. Hidup orang sabar. Duit hilang. Enggak sabar ya. ya Allah. Kenapa orang pertaniannya? Enggak sabar itu. Ya. Apa lagi? Tiangnya mati. Dicuri orang. Jadi perlu yang pertama itulah kesabaran. Dan kalau yang kedua ketiga adalah dinasihati orang, belum kualitas sabar belum. Jadi kita harus menjadikan kesabaran itu sudah menjadi karakter yang nempel dengan diri kita. Kalau ada musibah langsung kita Allah. Ya, tersiap. Dalam hadis riwayat ini disebutkan dalam riwayat berikutnya, Wa Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yaqulullahu ta'ala Allah berfirman ini hadis kunci Allah berfirman yang isinya adalah Mali abdi al-mu'mini tidaklah bagi seorang hamba yang mukmin indi di hadapanku jazaun pahala ida kobatku jika aku takut sofiyahu nyawa kekasihnya min ahli dunia dari ahli dunia Cuma tahu kemudian menyerahkan kepada Allah dengan keimanan Istighfar itu pasrah kepada Allah dengan iman Mencari pahala maksudnya Sabar mencari pahala Illa jannah kecuali ia mendapatkan surga Rawah Bukhari Jadi ini asalkan Allah berfirman Tidak ada satu orang yang kena musibah Kemudian menyerahkan kepada Allah Kecuali surga balasannya Ambil kekasihnya orang tuanya yang dicintainya, anaknya yang dicintainya, suaminya yang dicintainya, istrinya yang dicintainya. Satunya di saat itu dia menata hatinya, innalillah, semuanya dari Allah. Semoga dengan ini aku mendapatkan pahala, maka balasannya adalah surga. Makanya kalau ada orang meninggal, haram, niyah, niyah itu merobek baju, nyakar muka, eksem kalau bahasa Jawa Timur itu tangisan ya, sebab Cina yang bukan Islam ya, yang sudah masuk Islam ya sama dengan kita ada tradisi Cina itu kalau ada orang mati itu adalah turun nangis ya kalau kita ikut nangis dapat sepuluh ribu kan Bisa ya nah, itu haram nangis-nangis yang dibuat-buat itu adalah paro jadi kalau ada orang uh, mendapatkan musibah maka yang harus kita ajarkan bagaimana sabar dan ini memang berat ya berat tapi begitu beratnya tidak usahlah kita menunggu diuji oleh Allahnya tapi kita persiapkan untuk sabar dari hal-hal yang lainnya kita tidak perlu harus menunggu anak kita mati atau orang tua kita mati atau suami kita tidak Allah yang ngatur ya tidak usah mikir macam-macam akan tapi kita persiapkan di saat kita mendapatkan musibah kita sudah siap hati kita sudah tertata hati kita sudah siap untuk uh, menyabarkan diri bukan suka kami dulu nangis baru disadarkan oleh orang maka itu belum orang yang bersabar. Masya Allah ya. Yang sudah punya anak diambil oleh Allah. Ibunya meninggal, berduka, suami, Masya Allah. Saya pikir semuanya menemui ini. Kita ini kalau tidak orang tua kita yang meninggal, kan anak kita yang ya. Atau bareng-bareng meninggal ya. Bisa semuanya. Maka semuanya pasti menemui kehilangan. Semua pasti menemui kehilangan kehilangan mbak, kehilangan bapak, kehilangan ibu atau kehilangan anak, kehilangan istri, pasti kita merasa kehilangan. Nah kita berjaga, kita kita menerima kehilangan itu, kita tahu kesabaran kita. Maka saat itulah balasannya surga subhanallah. Maka sesungguhnya tidak ada musibah menimpa seorang mukmin kecuali salah satu dari tiga. Yang pertama pengampunan dosa karena Allah tidak ingin menyiksa kita di akhirat maka dikasih musibah yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat. Yang ketiga, karena Allah ingin membuatkan kepada kita tabungan amal. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, pastikan hadis kita. An Aisyah radhiyallahu anha dari sisi Aisyah radhiyallahu anha, wa annaha sa'alat. Anna sa'alat Rasulullah Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, Anta'uni tentang satu malapetaka bencana namanya kalau kata kita itu pak bencana menimpa itu apa namanya kegeblok apa nah, dari timuran itu ada menimpa satu kaum sehingga orang pada sakit pada mati intinya kaum satu penyakit yang diturunkan oleh Allah sehingga banyak nyawa yang terkurangi di situ Anda annahu ada dan Lalu memberitahu Nabi Muhammad itu adalah siksa Ya ba'atuhu Allah yang Allah kirimkan man yasha'u kepada Allah orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada bencana ini bisa saja itu siksa yang Allah kirim untuk orang yang Allah kehendaki. Tapi ingat, itu hanya orang-orang yang tidak punya iman itu yang menjadi seksa orang yang tidak iman. Allah dan Allah akan menjadikan tadi bencana tadi rahmatan lil muslimin. Eh kasih sayang buat ahli iman. Maka dari itu ahli iman, kalau ada bencana, tsunami misalnya, itu seksa bagi orang yang tidak beriman. Kalau ahli iman bagaimana? Rahmat kasih sayang dari Allah diangkat derajatnya, mati syahid itu tenggelam. Maka dari itu, dengan sampai keluar kalimat kotor ya. Sebab di televisi kita sering bilang, itu adalah siksaan buat orang Aceh. Dulu, dulu, yang tenggelam itu surga sudah. Apa banyak yang bisa sujud terbuyur air mati. Makanya jangan semudah sama orang mati. Jogja, dasar Jogja itu masih tempat wisata. Iya, tempat masih wisata. Tapi yang ahli iman kan ada. Maka dari itu, kalau ada orang tertiba kita ketahuilah itu seksa bagi orang yang Allah kehendaki, tapi bukan untuk orang yang beriman. Kalau untuk orang beriman, itu kasih sayang dari Allah. Karena Allah ingin mengampuni dosanya, karena Allah ingin mengangkat derajatnya, membuatkan tabungan pahala yang besar nanti di akhirat. Walaysa min abdin tidaklah bagi seorang hamba Ya kau bisa roni, ya ketimpa musibah, ya kau jatuh bisa dalam musibah. Maksudnya, tidak ada satu orang pun yang tertimpa bencana tersebut. Bayang musuh kemudian dia tinggal di tinggi di negerinya, sopiran dengan penuh kesabaran, muhtasiban mengharap pahala dari Allah ya'lam dan yang yakini ya'lam bukan saja tahu ya'lam yang yakini annahu sesungguhnya la yusibuhu tidak akan menimpa orang tersebut illa kecuali maka Allah yang telah Allah tentukan lahu tentunya. kalau sudah orang seperti itu illa kana kecuali bagi orang tersebut lahu artinya mislu ajri syahidi seperti pahalanya orang yang mati ini rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya tentang sebuah konflik atau bencana yang menimpa satu kaum di Aceh, di Jogja, di Flores, di ini. Ya Rasulullah bagaimana tsunami? Maksudnya begitu. Kalau zaman sekarang, tsunami bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu adalah siksa bagi orang yang Allah kehendaki. Siapa itu? Selain orang beriman, orang munafik, orang miskin itu. Tapi itu rahmat bagi orang yang beriman. Karena Allah ingin menyegerakan mereka masuk surga. Dan jika ada orang sakit, lalu bersabar di negeri yang tidak keluar sabar, maka ketahuilah kemudian mati dia seperti matinya orang mati syahid sehingga dikatakan dalam hadis lain, Aksaru syuhada di ashabul umat Kebanyakan orang mati syahid dari umatku itu adalah orang yang berada di atas kasurnya, bukan di medan tenaga Maka kita husnudon, jangan kita suudan ya kepada orang yang meninggal. Jadi karena pertanyaan, ini tsunami itu sekta ujian. Karena pertanyaan begitu bulat terdampar siksa ujian, siksa ujian. Itu adalah azab siksa bagi orang yang tidak beriman, tapi bagi kamu beriman adalah rahmat. Cuman kadang-kadang masalah keimanan itu sudah kemarin. Jika ada seorang tabrakan tersimpah darah mati, kita melihatnya kan kasihan ya. Kadang kalau kita melihat dengan mata iman, mau oh, kemana dia? Ya Allah mengaji mati. Eh surga itu rumahnya kelihatannya keluar darah kepalanya retak, tapi sesungguhnya dia mulia dengan merasakan sakit. Dia mendapatkan kemuliaan seperti orang mati syahid. Sampai ada orang itu begitu ingin, yang pengen orang mati syahid itu kalau berperang mati, hidup lagi mati, hidup lagi. Inginnya seperti itu. Karena begitu hebatnya, jadi kematian itu sederhana. Bagi ahli iman, orang mati dalam keadaan ditabrak kereta api, karena yang melihat orang kampung suka nonton sinetron, tua mayatnya bertayangan nanti tabrak kereta api, nah, itu bisa. Padahal dia adalah orang yang lagi mau ziarah ke orang tuanya, mati syahid. Dan kematian itu kalau kita lihat dengan iman sederhana. bersih darah dan sebagainya. Termasuk jika ada anak kecil meninggal, memang kanyum anak kecil meninggal. Oh. Tapi ketahuilah, Tentunya jika anak kecil meninggal, anak yang belum balik itu meninggal, langsung surga. Apa yang diberikan oleh ibunya juga ada apa-apanya. Lebih enak waktu sudah mati. Itu anti iman. Anaknya seorang muslim, anak kecil dia pun anaknya orang Cina, anaknya orang kafir, selagi belum balik, anaknya orang Yahudi, orang apa, selagi belum balik, maka ketahuilah dia itu mati dalam keadaan Allah karena dia belum berakal. Jadi dia sudah. Maka kalau ada anak kecil mati, sebetulnya akhir kita itu kurang berarti. Kenapa? Sebab dia itu lebih enak setelah mati. Dimuliakan oleh malaikat-malaikat memberi nikmat. Nah ini kan perlu dikumpulkan makna iman begini. Sehingga seorang ulama ada namanya Sayyidina Imam Muhammad Al-Bakir lagi menimang bayinya, bayi kesayangannya bayi yang dinanti-nanti. Lalu budaknya itu mau mengantarkan makanan. Makanan Arab itu ada kambing kulit yang selalu dipanggang itu ditaruh di salam. Waktu dibawa kepada Imam Ja'far, uh, Imam Muhammad Al-Bakir, bukan Imam Ja'far saja. Imam Muhammad Al-Bakir, di saat kambing mau dijakan itu rupanya jatuh. Kambing gede jatuh, lupa di kambing panas. Langsung meninggal itu bayi. Bayinya langsung meninggal. Imam Muhammad Al-Bakir merah mukanya. Setelah merah ini rupanya sang Buddha ini budaknya orang alim alim juga bawa ayat Al-Quran. Orang-orang bertakwa yang mendapatkan surga itu adalah al al Ghairu yang menahan amarahnya. Langsung Imam Muhammad Al-Bakir, ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, rupanya dilanjutkan ayat Al-Quran oleh sang Buddha ini. Wal'afina aninna Orang mulia itu yang memaafkan kepada manusia Lalu dia melihat kepada sang Buddha Iya, kamu aku maafkan Setelah itu apa? Diteruskan ayatnya Wallahu yuhibbul muhsinin Allah senang kepada orang yang berbuat baik Kemudian Imam Muhammad Al-Bakir melihat kepada Buddha ini dan berkata kita lihat juga Nabi putranya yang sudah meninggal itu langsung surga justru pada kakeknya Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam maka ini adalah keimanan ya makanya menjadikan orang bisa bersabar dengan dengan sungguh bersabar itu adalah di saat orang itu ada ilmu tapi ya semuanya memang uh, ilmu teori kadang-kadang subhanallah anak kebayakan yang meninggal ya ada saudara kita di Merek di daerah Korbu sana tinggal anaknya di Bogor setelah datang tiba-tiba saya bilang ngomong itu nikmat itu nikmat Allah karena Allah memuliakan anakmu ya kamu pengen nyekolahkan jadi apa jadi ulama sekarang sudah dapat gelas ulama meninggal waktu menuntut ilmu waktunya istri dia baru ngomong baru sekarang saya dengar itu nikmat tapi saya masih berat coba dikermati. tujuan kita sekolahkan anak mau jadi apa orang alim. Sekarang ada jaminan tidak semacam ini? Ada jaminan pertama dia belum balik, nanti belum mendekati balik, kemudian mati waktu sakitnya di pesantren. Ini adalah jaminan waktu bicara Allah yang meninggal di jalan Allah Fatimah Kurang apa? Yang kita kita belum tentu, tapi semua orang dari ke Fatimah Di situ baru ada berpikir berpikir maka ada pemahaman semacam itu. Jadi ternyata orang bisa sahabat itu dengan ilmu ya kalau ada orang meninggal, ibu kita meninggal, suami meninggal, anak meninggal, semuanya ini atau harta hilang dan sebagainya, kita bilang musibah itu kalau bagi orang mukmin sebetulnya ya rahmat kalau kita cari karena insya Allah ini saja barangkali ada hal-hal yang akan diperbincangkan. Kemudian hari ini ada insya Allah ibu-ibu tidak kurang para bapak-bapak, cuman diaturnya bagaimana apa hukuman dulu atau sholat dulu sholat dahulu ya Setelah nanti bagaimana kalau memang makan dulu sebelum buka itu untuk ambil air wudhu semuanya setelah itu datang ke tempat ini berbuka sambil makan sehingga maghribnya tidak terlambat sebab waktu maghrib itu pendek kalau berbuka dulu Asalkan bisa dijamin ibu-ibu tidak pulang ya nanti, pulang duluan nanti, kasihan yang masak nanti. Nah, nanti bagaimana kalau harus makan dulu, mohon agak wudhunya dipercepat supaya nanti setelah makan tinggal kubur saja melakukan sholat sehingga sholatnya tidak tertinggal karena waktu maghrib itu pendek ini saja insya Allah ada yang bertanya kan bisa silakan maka dari bagian dalam keluar dari makhrajnya hak sama hak maka itu harus dibuang tidak boleh ditelan. kalau ditelan itu membatalkan puasa karena kemarin itu bab masalahnya membatalkan puasa adalah menelan sesuatu ke dalam tenggorokan kalau telan ludah tidak karena ludah tempatnya di sini tapi yang asalnya dari atas kepala atau dari dalam jahat kemudian sudah kita keluarkan kalau ditelan lagi itu batal jadi kalau sudah keluar, dikeluarkan sekalian. Nanti kalau di lagi tetap keluarnya itu sudah lebih daripada makhluk yang hak sama hak. Maka kalau sudah keluar dari situ, harus dibuang. Kecuali darurat pulsa, mohon maaf. Ada sebagian tidak perlu berat. Jadi namanya jamaah itu hak yang sangat besar. Jadi dibuang pulsa, Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bisa dibuang, dibuang. Karena itu turun dari atas keluar, itu sudah harus dibuang. Karena seperti benda asing yang dimaafkan adalah orang nalar ludahnya sendiri. Ya kemarin disebutkan ya, orang nalar ludah nggak batal puasa, asalkan ludah tapi asli belum bercampur dengan yang lain ya ludah. Kalau bercampur dengan promes batal, bercampur dengan yang lainnya batal. Jadi kalau ludah asli itu tidak membatalkan puasa, biarpun seandainya ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya, ada banyak lalu di dalam tetap tidak batal puasanya, karena masih jadi dalam berada di dalam mulutnya syaratnya apa? Ludahnya sendiri, ludah tetangga batal puasa. Di samping ludahnya sendiri, ludahnya bersih berjumpa bercampur dengan sesuatu, kemudian ludah itu masih berada di tempatnya. Kalau sudah keluar dari tempatnya, membatalkan puasa. Ludah yang dibuang dipindah ke gelas, kemudian diminum lagi adalah batal puasanya. Tapi ingat, itu ludah. Tapi kalau sudah dahak, lain. Dahak itu kalau masih di dalam belum dikeluarkan, ya nggak ada masalah, kita langsung tapi kalau sudah keluar dari aparatnya hak, langsung kita buang. Kalau kita kembali ke batas puasa, kita ini ada pertanyaan. Saya menegur teman saya dan teman saya berbalik memarahi saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Dikarenakan teman saya tersebut membentak-bentak ibunya dengan perkataan kotor lantaran ibunya membangun dia di dia tidur mohon penjelasan Masya Allah kalau Anda mengingatkan orang, lalu orang itu marah kepada Anda, ya jangan itu marah. Tandanya orang hemat nggak marah. Karena apa? Kita mencari pahala. Sebab jelas, teman Anda itu nggak baik, diingatkan kok marah. Kalau dia nggak baik, jangan ikut-ikut nggak baik dong. Jadi prinsipnya, kalau kita mengingatkan harus kita penuh dengan kesabarannya. Kalau kita mengingatkan orang sabar, kadang-kadang malah ente sendiri begitu. Oh ya sudah, tapi tetap tidak boleh putus asa. Sebab kalau orang berdakwah tidak putus asa, ah, kalau berdakwah itu mudah putus asa, nggak bisa berhasil. Jadi kalau Anda ingat ke teman Anda sekarang dimarahi, dia malah marah-marah, ingat ke tadi besok hari. Ingat lagi besok hari, tunjukkan bahwasanya Anda mengingatkan bukan karena ingin disanjung teman Anda. Anda mengingatkan datang teman kita bukan karena kita ingin disanjung teman kita. Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Coba, kalau Anda ingat kami, dapat pahala. Dapat pahala. Baik atau tidak baik, itu nggak penting. Sahabat, sadar atau nggak sadar. Makanya tugas kamu Islamia itu berdakwah. Ada orang sadar nggak sadar, itu Allah yang atur. Sehingga nggak butuh Allah. Ngaji, terhadir cuma empat orang, butuh sholat bosan. Karena apa? Nggak ikhlas ya? Khawatir ininya yang diundangkan ribuan padahal biarpun dua orang pahalanya tetap dapat makanya para ustaz itu tidak boleh Baik. Jadi orang tidak boleh putus asa ya, tidak pengendara lain. Ini suratlah atas nama hamba Allah dalam saudaraku yang aku cintai. Saya dengan pengajian di sana sini, itu besarnya banyak orang durhaka orang tua. Maka saya hanya sekedar mengingatkan barangkali kamu lagi lupa orang tua, orang tua, orang tua. Akhirnya surat dibaca bisa saja ibu-ibu di belakang ini ada staf kamar mandi setelah itu nanti kembali ngambil posisi uh, eh, takbir sama sekaligus buka barangkali kalau hari ini tidak berhasil baik artinya kalau sholat ketinggalan mungkin suatu saat dibuka namanya kita coba intinya jangan sampai gara-gara kita ngaji eh sholat maghribnya hilangnya rugi oke? rugi sholat maghrib nanti segera jadi kalau itu sekarang ngambil air wudhu setelah ngambil air wudhu semuanya ngambil posisi hadir sekaligus pada malamnya kemudian nanti